بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ringkasan dari Al-Qawl Mufid ala kitab Tauhid لفضيلة الشيخ الألامة محمد بن صالح Al-Uthaymin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang ketiga yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab memasuki dalil yang ketiga yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang cukup panjang. Kita akan bacakan hadisnya di sela-sela pembacaan hadis akan kita sebutkan penjelasan faidah-faidah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi hadis ini perlu kita beri perhatian karena hadisnya cukup panjang dan ada hubungannya antara bagian awal dan bagian akhirnya. Baik. Berkata penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير dari Husain bin Abdurrahman beliau berkata aku pernah bersama Sa'id bin Jubair maksudnya menghadiri majelis beliau ini adalah dua orang ulama besar dari generasi tabi'in dan keduanya adalah perawi yang thiqah makanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari mereka berdua di dalam sahih beliau Fokol Lalu beliau berkata Ayyukum ra'al kawkabil ladhi Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita para ulama bermajlis dan berdiskusi. Kata Said bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maksudnya di sini adalah potongan bintang. Sebab bintang ukurannya besar sekali. Kalau jatuh mungkin hancur bumi kita. Potongan bintang. Barangkali yang dimaksudkan adalah potongan bintang yang dilemparkan para malaikat kepada para jin yang mencuri berita dari langit. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an Walaqad zayyan as-samaa'a dunia dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan sebagai pelempar-pelempar syaitan. Insyaallah taala nanti akan datang hadis yang lebih detail penjelasan tentang bagaimana proses setan-setan ini mencuri berita dari langit dan para malaikat melempari mereka. Ada babnya tersendiri. Fakultu ana. Maka kata Husain bin Abdurrahman, aku yang melihat. Summa kultu, kemudian aku katakan lagi, ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah ketika itu aku tidak sedang sholat. Jemaah sekalian, kenapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau khawatir orang menyangka beliau sedang sholat. Kenapa perlu dikhawatirkan hal itu? Karena generasi salaf tidak suka dipuji atas satu amalan yang tidak mereka kerjakan, menunjukkan hal itu tercela. Ya, senang dipuji itu tercela. Lebih tercela lagi dipuji atas sesuatu yang tidak dia kerjakan. Ya. Orang yang beramal karena ingin dipuji orang itu riak namanya. Insya Allah akan datang bab penjelasan lebih detail tentang riak. Dan orang yang tidak beramal tapi ingin dipuji atas amalan yang tidak dia kerjakan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mutashabbi bima lam yuqta kalabisi thawbay zur. Orang yang ingin dipuji atas sesuatu yang tidak dia miliki seperti orang yang mengenakan dua pakaian kesombongan. Apa? dua pakaian kedustaan, kepalsuan. Ya. Orang yang ingin dipuji atas sesuatu yang tidak dia miliki seperti orang yang mengenakan dua pakaian kepalsuan. Apa yang dimaksud dua pakaian kepalsuan di sini jemaah sekalian? Maksudnya adalah kedustaan dan kesombongan. Ya. kedustaan dan kesombongan. Jadi inilah teladan salaf tidak suka dipuji. Sekaligus ini menunjukkan salaf itu sangat jauh dari riak. Iya, sangat jauh dari riak. Artinya mereka bukan orang-orang yang senang dipuji. Baik karena melakukan amalan ataupun karena lebih-lebih lagi tidak beramal. Iya. Kemudian beliau menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada beliau malam itu walakinni ludiktu akan tetapi aku disengat oleh binatang berbisa ya kalau jengking dan semisalnya ya sebelumnya di sini juga ada faidah Syekh mengatakan ucapan Husain bin Abdurrahman, ketika itu saya tidak sedang sholat. Itu bukanlah seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Yaitu, mereka tidak melakukan ketaatan, sebenarnya juga karena ingin dipuji. Iya. Enggak melakukannya juga sebenarnya karena ingin dipuji. Ya, pingin dipuji dari sisi apa? wah dia apa namanya tidak ria ya ingin dipujinya seperti itu dia tidak ria makanya dia nggak jadi lakukan ya atau sebaliknya takut dipuji sehingga meninggalkan kewajiban ini juga permainan setan ini juga salah takut dipuji lalu kemudian dia nggak jadi mengamalkan yang wajib ini permainan setan. Ya misalkan orang mau sholat berjamaah, mau keluar rumah, dia karena takut di jalan nanti dipuji orang, akhirnya nggak jadi sholat berjamaah, sholat di rumah. Ini juga permainan setan. Ini salah. Iya. Tetapi hendaklah yang dia lakukan adalah tetap mengamalkan ketaatan tersebut dan luruskan niatnya. Itu yang dia lakukan. Tetap lakukan amalan tersebut dan luruskan niatnya. Baik. Kemudian setelah dikabarkan bahwa beliau disengat oleh binatang berbisa, Said bin Jubair rahimahullah taala berkata, "Qala fama sana'ta?" Beliau berkata, "Apa yang kamu lakukan?" kultur tapa itu. Maka aku berkata, aku minta dirukyah. Irtaka itu sama dengan istarka itu. Minta dirukyah. Inilah yang menjadi inti pembahasan kita tentang hukum minta rukyah. Ya. Dan apa konsekuensinya? Kolam maka kata Said bin Jubair, "Fama hamalaka ala dali? Apa sebabnya kamu minta ruqyah?" Maksudnya apa dalilmu? Jemaah sekalian di sini ada pelajaran bagi kita. Orang yang beramal dia yang ditanya dalilnya. Iya. Kalau seorang melakukan satu amalan, dia yang harus siapkan jawaban. Bukan orang yang mengkritik. Kalau kita melakukan amalan, kemudian kita dikritik. Amalan kamu nggak ada dalilnya. Nggak bisa kita katakan balik. Mana dalil yang melarang? Kita yang harus memberikan dalil yang membolehkan amalan tersebut. Kenapa? Karena dalam ibadah itu ada dalil dalilun nahi. Tidak adanya dalil itu adalah dalil larangan. Ya, ini yang harus ini kaidah penting dalam ibadah. Kalau tidak ada dalil, maka itulah dalil bahwa ibadah itu terlarang. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amala laisa alaihi amruna favorat." Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi orang yang melarang satu amalan karena dia mengetahui itu tidak ada dalilnya, dia jangan ditanya lagi mana dalil yang melarang. Tapi kita yang jawab, ini dalil yang menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan ada petunjuknya. Baik. Tapi di sini juga ada adab yang baik. Ada adab yang baik. Said bin Jubair tidak buru-buru menyalahkan Walaupun nanti beliau akan menyalahkan. Tapi beliau memiliki adab yang baik. Pertama, beliau tidak buru-buru menyalahkan. Beliau bertanya, "Mana dalilmu?" Ini pelajaran bagi kita. Kalau melihat orang yang punya amalan berbeda dengan kita, baru kita lihat, maka jangan terburu-buru menyalahkan. Sebab barangkali dia memiliki dalil yang belum kita ketahui. Ya. Dan ternyata Husain bin Abdurrahman sudah siapkan dalilnya dan beliau beramal dengan dalil tersebut. Ya, ini juga pelajaran penting bagi kita. Ini kebiasaan salaf. Ilmu sebelum beramal. Makanya beliau berkata, "Qultu haditsun haddatsanahu Syaddi." Dalilku adalah satu hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Nama beliau adalah Amir bin Syurahail. Ya, beliau lahir di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang imam besar. Qala wa ma Lalu kata Sa'id bin Jubair, hadis apa yang dia sampaikan kepada kalian? Kultu haddatsana an Buraidah bin al Aku berkata, Asy-Sya'bi telah menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari Buraidah bin Al-Husayb annahu qala bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk mengobati penyakit ain atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Ini dalilnya. Mengapa beliau minta diruqyah? <coughs> Jemaah sekalian, perhatikanlah apa yang akan dikatakan oleh Said bin Jubair. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus sekali orang yang melakukan sesuai ilmu yang dia ketahui. Berarti apa? Beliau memuji. Jadi bagus, kamu beramal sesuai ilmu. Tapi nanti beliau akan menyalahkan. Ya. Namun dipuji dulu. Kenapa beliau menyalahkan? Karena Husain bin Abdurrahman ada kesalahpahaman. Dalilnya sudah ada, tapi pendalilannya kurang tepat. Sisi pendalilannya kurang tepat. Iya. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. Kita butuhkan ternyata dua hal. Bukan hanya dalil, tapi juga bagaimana berdalil dengan dalil tersebut. Iya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh uh, hadis yang disampaikan oleh Said bin Jubair yang kesimpulannya adalah hadis ini adalah kebolehan merukyah, bukan kebolehan minta rukyah. Iya. Jadi disinilah kesalahan Husain bin Abdurrahman. Beliau berdalil dengan hadis ini tentang kebolehan merukyah. Padahal ada hadis lain yang melarang minta rukyah. Jadi tidak otomatis rukyah itu boleh, lalu minta rukyah itu boleh. Iya. Sebagaimana akan kita baca nanti hadis ini. Namun di sini juga ada perlu yang dijela, perlu di, kita jelaskan lagi kata Imam Al-Khattabi rahimahullah yang dimaksud tidak ada rukyah kecuali untuk mengobati penyakit ain atau penyakit yang disebabkan sengatan binatang berbisa artinya adalah la ruqyata anfa tidak ada rukyah yang lebih bermanfaat Maksudnya Rukiah itu untuk semua penyakit. Namun penyakit yang paling manjur untuk dirukiah adalah dua jenis penyakit ini. Iya. Dua jenis penyakit ini. Ini maksud hadis yang mulia ini, bukan pembatasan bahwa Rukiah itu khusus untuk dua penyakit ini. Baik. Syekh Nusaimin memberikan contoh kisah para sahabat yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka singgah di satu kampung. Lalu pemimpin kampung tersebut disengat oleh kalajengking. Maka singkat cerita, seorang sahabat merukyah orang itu dan seketika itu juga sembuh. Apa yang beliau bacakan? Hanya surat Al-Fatihah. Ya, tapi dibaca dengan penuh keyakinan. Dibaca dengan pemahaman, mengerti makna dan kandungannya dan penyandaran diri kepada Allah. Ya, bukan baca begitu saja. Ya. Ada orang yang baca malah ditegur sama jinnya. Ya, bacaannya salah. Ya. Bacaannya saya sudah salah. Gak tahu dia paham atau enggak apa yang dia baca. Ya. Kadang jinnya lebih hafal. Ya. Karena sudah saking sering dirukyah sampai dia hafal. Ya. Dan itu memang seringkali permainan setan itu menyembuhkan kita untuk merukyah dia. Makanya pernah terjadi di Yaman di sekitar makhatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahullah. Ada jin merasuk ke tubuh seseorang dirukyah dia nggak mau keluar. Dia bilang, saya mau keluar asal yang merukyah saya syekh sendiri. Ya, maka orang-orang datang kepada syekh minta tolong merukyah karena dia kata jinnya dia nggak mau keluar kecuali syekh yang merukyah Kata syekh bilang sama dia saya sibuk. <laughs> saya sibuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu kesibukan saya. Ya. Artinya apa? Syekh paham. Dia mau menyibukkan syekh. Ini permainan setan. Ya, rukyah ini termasuk senjata setan. Maksudnya rukyah yang menyimpang. Menyibukkan para perukyah sehingga terpalingkan dari menuntut ilmu dan itu betul-betul sudah terjadi ya, banyak orang yang sibuk dengan rukyah dan dia lupa kewajibannya yang asasi yaitu menuntut ilmu. Akhirnya mereka nggak paham akidah yang benar. Dan kemudian kalau sudah seperti itu, maka dengan mudahnya syaitan akan menjerumuskan mereka di dalam penyimpangan. Iya. Jadi sahabat ini hanya membaca Al-Fatihah. Ini surat yang sangat agung. Seketika itu juga dia sembuh. Ketika hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, "Wa mayudrika annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu adalah rukiah? Iya. Ini menunjukkan betapa manjur rukiah untuk pengobatan e, sengatan binatang berbisa. Baik. Kemudian selain rukiah, kata Syekh selain rukiah untuk pengobatan penyakit ain bisa juga dengan cara meminta orang yang menimpakan penyakit ain itu untuk berwudu. Kemudian air yang menetes dari anggota wuduknya, anggota tubuh yang dia basuh dalam wuduk itu dikumpulkan lalu disiramkan kepada orang yang sakit dan sebagian dia minum maka dia akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini dua metode untuk pengobatan penyakit air. Pertama dengan dirukyah, yang kedua meminta orang yang memandangnya itu untuk berwudu. Kemudian sisa air wuduknya disiramkan kepada dimandikan untuk orang yang dia pandangi itu. Ya, Sebagian diminum, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW seperti itu. Seorang sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah. Dia memandang Sahal bin Hunayf. Sahabat Sahal bin Hunayf. Kenapa sampai terjadi? Karena Sahal bin Hunayf ini mandi di kali. Kemudian beliau buka baju. Ternyata badannya itu, tubuhnya itu, masya Allah putih sekali. Ya. Kata Amir bin Rabi'ah kulitnya mulus, putih, lebih mulus dari seorang wanita yang dipingit. Ya, jadi takjub. Dia melihat dengan pandangan takjub. Maka apa yang terjadi? Seketika itu juga Sahal bin Hunayf jatuh pingsan, hampir mati. Ketika beliau dibawa kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW marah besar dan beliau mengatakan, "Alama ahadukum akhahu?" mengapa se sebagian dari kalian membunuh saudaranya? Jadi masya Allah, ini pengaruh ain dahsyat. Ya. Dan dia terjadi pada dua kondisi. Ketika orang memandang dengan hasad, memandang dengan hasad, atau memandang dengan takjub. Ya. Nah, yang terjadi pada sahabat memandang karena takjub. Ya. Adapun memandang dengan hasad, maka ini hukumnya haram secara mutlak. Tapi kalau memandang dengan takjub, kalau dia tidak mendoakan atau tidak memuji Allah, tidak pula mendoakan orang yang dipandangi itu, maka orang yang dipandangi itu terkena penyakit air dengan izin Allah. Akan terkena penyakit air dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Macam-macam penyakit bisa menimpa dia. Ya. Di sini sahabat Sahal bin Hunayf hampir saja mati. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Amir bin Rabi'ah, beliau tanya dulu, siapa yang kalian curigai melakukan ini? Maka sahabat mengatakan Amir bin Rabi'ah. Maka beliau didatangkan, diminta untuk berwudu, kemudian sisa air wuduknya dimandikan kepada Sahal bin Hunayf. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, Halla barakta alaih. Kenapa kamu tidak mendoakan keberkahan baginya? Jadi itu solusinya. Kalau kita melihat satu kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita, apakah pada fisiknya atau pada hartanya atau kepintarannya, jangan kita lihat dia dengan pandangan takjub, kemudian kita nggak mendoakan dia. Doakan. Apa doanya? Barakallahu fi atau barakallahu alaih. Iya. Ini solusinya seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian setelah Said bin Jubair memuji, kodah sana menintah ilmu Sungguh telah baik orang yang berhenti sampai apa yang sampai kepada apa yang dia dengarkan. Maksudnya beramal sesuai ilmu. Jadi beliau puji dulu, kamu sudah bagus. Karena beramal dengan ilmu yang kamu ketahui. Walakin akan tetapi. Nah, di sini beliau mulai menyampaikan hadis yang me, apa namanya menjelaskan tentang kesalahan Husain bin Abdurrahman dalam memahami. Ya. Hadis ini panjang. Haddatsana Abu Abbasin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas Semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, Uridat alayyal umam Telah ditampakkan kepadaku umat-umat Maksudnya Ditampakkan di dalam mimpi beliau Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Menukil dari Fathul Bari Ditampakkan keadaan umat pada hari kiamat bagaimana kondisi manusia ketika dibangkitkan. Maka setiap nabi akan dibangkitkan bersama pengikutnya. Siapa yang menjadi pengikut seorang nabi, maka dia akan dibangkitkan bersamanya. Artinya, itu tanda-tanda penghuni surga. Kalau dibangkitkan bersama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu Aku melihat seorang nabi bersamanya tidak lebih dari 10 orang. Ya. Bersamanya tidak lebih dari 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Dan saya melihat seorang nabi yang lain bersamanya satu orang dan nabi yang lain bersamanya dua orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan saya melihat seorang nabi tidak memiliki pengikutnya seorang pun. Jamaah sekalian, di sini ada pelajaran bagi kita bahwa kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Ternyata para nabi sekalipun pengikut mereka sedikit. Bahkan ada yang tidak punya pengikut seorang pun. Iya. Idrufi Ali sawadun azimun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar. Fadzanantu annahum ummati, maka aku pun mengira inilah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Fanazartu fa idza sawadun azimun. Maka aku pun melihat pada sisi yang lain. Ternyata ada ada jumlah yang besar maksudnya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Fakilali, bahkan yang terbesar. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan bersama mereka ada tujuh puluh orang, tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Hadis ini menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya dan secara kualitas beliau memiliki umat yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Summa kemudian beliau bangkit Fadakhala manzilahu, lalu beliau masuk ke rumahnya, faqadan nasu fi ula'i Maka para sahabat kemudian berdiskusi, siapakah orang-orang tersebut yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Faqala ba'duhum, fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian berkata, mungkin mereka itu adalah orang-orang yang telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya menemani beliau ketika hijrah. Ya. Wakala ba'duhum dan sebagian lagi berkata, "Fala'allahum alladziina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a." Bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang terlahir dalam Islam lalu mereka tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun. Wadakaru asya dan mereka menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan betapa dalamnya ilmu para sahabat karena mereka memahami bahwa tidak mungkin meraih derajat tersebut kecuali memiliki amalan yang utama, amalan yang hebat. Dan maksud para sahabat mendiskusikan ini karena mereka ingin termasuk dalam 70 ribu orang tersebut. Iya. Maka ini menunjukkan semangat para sahabat di dalam kebaikan. Fakaraja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar menemui para sahabat lalu mereka mengabarkan apa yang telah mereka diskusikan. Faqala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda menjelaskan kepada mereka siapa 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki empat sifat. Yang pertama adalah humul ladina la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta rukyah. Inilah yang menjadi inti pembahasan kita. Iya. Jadi minta rukyah tidak tepat. Dan menjelaskan bahwa dalil sebelumnya kebolehan merukyah itu bukan dalil bolehnya minta rukyah. Iya. Jemaah sekalian, merukyah itu amal soleh. Makanya di sini ada satu faedah Syekh menyebutkan dalam sebagian riwayat Muslim dikatakan layar pun mereka tidak merukyah. Namun riwayat ini salah. Bisa jadi dari kesalahan para penulis ya peny- apa namanya orang yang membantu menuliskan uh, buku-buku hadis. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri merukyah. Bagaimana dikatakan merukyah tidak akan memasukkan seseorang dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Padahal merukyah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka itu adalah amal soleh. Demikian pula malaikat Jibril merukyah Rasulullah SAW. Demikian pula Aisyah juga pernah merukyah Rasulullah SAW tanpa beliau minta. Aisyah yang menawarkan sendiri. Demikian pula para sahabat juga merukyah. Jadi merukyah itu adalah amal soleh. Ya. Yang menjadi masalah di sini adalah minta rukyah. Minta rukyah itu tercela. Minta rukyah itu tercela. Bahkan kalau yang dia minta rukyah adalah rukyah syirik, maka itu adalah juga syirik. Minta rukyah syirik, hukumnya juga syirik. Namun yang dimaksudkan di sini mereka tidak minta rukyah meskipun itu rukyah yang sesuai syariat. Ya. Jadi dua-duanya, dua-duanya haram. Afwan, dua-duanya tidak boleh, namun hukumnya berbeda. Kalau meminta rukyah yang tidak sesuai syariat, maka hukumnya haram. Bahkan bisa jadi syirik. Tetapi kalau minta rukyah yang sesuai syariat, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh dan menyebabkan orang yang memintanya kehilangan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan satu faedah penting. Kenapa mereka tidak minta rukyah? Karena tiga hal. Yang pertama, liquwwati i'timadihim 'ala Allah azza wa jalla. Karena kuatnya bergantungnya hati mereka kepada Allah ketergantungan hati mereka kepada Allah sangat kuat sehingga mereka mereka merasa nggak perlu minta rukyah. Kemudian yang kedua, li'izzati nufusihim Karena kemuliaan jiwa mereka untuk menghinakan diri pada selain Allah. Artinya jiwa yang mulia itu hanya pantas menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Orang yang minta rukyah ada sebentuk penghinaan diri kepada yang memin, kepada orang yang dimintai tersebut, perendahan diri. ya Maka sepatutnya kita me, menghinakan diri kita hanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, walima fi dzalika min ta'alluq bi ghairillah. Dan karena tatkala seseorang minta ruqyah terkandung padanya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun banyak. Iya. Jadi ini sebabnya mengapa mereka tidak minta rukyah. Ya. Sudah masuk waktu Isya? 6 eh, menit lagi. 6 menit lagi. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, membuka klinik rukyah itu bermudarat dan mudaratnya besar. Salah satunya adalah berarti memancing orang minta rukyah. Iya kan? Kalau orang meminta klinik rukyah sama saja dia menyuruh orang datang minta rukyah. Iya. Padahal itu tercela. Iya. Kemudian yang kedua, itu juga tidak ada contoh dari salaf. Dan saya juga belum pernah dengar ulama ahlu sunnah di masa ini yang memfatwakan kebolehannya. Ya, adanya fatwa larangan seperti saya dengarkan langsung di majelis Syekh Saleh As-Suhaimi Hafizahullah Ta'ala Salah seorang ulama besar di kota Madinah Yang mengajar di Masjid Nabawi ya, Kemarin beliau uh, sempat datang ke Indonesia ya, Syekh Saleh As-Suhaimi Kata beliau Ini tidak dibenarkan Kenapa? Karena tidak ada contoh dari salaf Membuka klinik rukyah ya. Dan baru-baru ini juga Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad juga ditanya maka beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Itu nggak ada contoh dari salaf. Ya. Padahal kalau bicara siapa rukiahnya yang hebat, tentunya generasi salaf hebat rukiahnya. Ya. Tapi kenyataannya mereka tidak mengumumkan diri. Ayo, siapa yang butuh rukiah datang ke sini. Tidak. Ya. Apalagi membuka klinik rukiah. Kemudian yang paling berbahaya adalah sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi Habibullah taala orang yang membuka klinik ruqyah bisa memunculkan fitnah kepada masyarakat fitnah terhadap akidah mereka apa maksudnya maksudnya adalah masyarakat kemudian bisa terjerumus pada pengkultusan terhadap mereka dan itu sudah terjadi artinya apa masyarakat sudah menyamakan mereka seperti dukun Seakan-akan mereka punya apa namanya kemampuan super, ya. kelebihan, keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Padahal setiap Muslim bisa merukyah, bukan mereka-mereka saja yang apa namanya patut digelar sebagai roki, ya, para perukyah. Ya. Jadi pengkultusan berlebihan nggak ada bedanya masyarakat menisikapi mereka dengan para dukun. Iya, hampir-hampir tidak ada bedanya. Bahkan para perukia itu sendiri sudah merasa seperti dukun. Ya. Dia merasa seperti dukun siapa itu? Naruto. Ya. Ada para perukia seperti itu. Dia merasa dia seakan-akan sudah punya kemampuan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Ini fitnah syaitan. Bencana yang dimunculkan oleh syaitan. Ini paling tidak tiga alasan tidak boleh membuka klinik-klinik rukyah. Dan juga sama saja dengan menjadikan rukyah sebagai profesi. Betul, menerima upah itu boleh. Tapi menjadikan rukyah sebagai profesi itu tidak ada contohnya dari salaf. Iya. Tidak ada contohnya dari salaf dan mudarat-mudarat yang lainnya. Ya. Apalagi kalau sampai memalingkan mereka dari menuntut ilmu. Ya. Sampai akhirnya mereka nggak pernah mendalami ilmu syar'i, tiba-tiba jadi ustadz. Kenapa? Karena ahli rukyah. Subhanallah. Ya. Kemudian dijadikan rujukan. Pada akhirnya su'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dijadikan tokoh, dijadikan panutan, dijadikan guru, lalu mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Itu yang terjadi. Di, disibukkan dengan rukyah sampai akhirnya rukyahnya melampaui batas karena apa? Berpaling dari ilmu. Ya. Lebih sibuk dia dengan untuk merukyah soul, ya. Rukyah bukan untuk ini lagi, ibadah atau apa, tapi show dengan rukyah. Jadikan acara entertainment. Ya, sibuk kemana-mana rukyah terus yang dia bahas. Kemudian pada saat yang sama dia melalaikan majelis-majelis ilmu. Maka dia menjadi jahil sehingga mudah dijerumuskan oleh syaitan. Iya. Jadi kesimpulannya adalah rukyah itu amal soleh, merukyah itu adalah amal soleh, tapi ada syarat-syaratnya. Insya Allah nanti akan datang bab khusus tentang rukyah. Yang kita ingin tekankan di sini adalah masalah minta rukyah itu tercela. Baik. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. sampai pada penjelasan tentang empat sifat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa ada Sifat mereka yang pertama adalah la yasterkun tidak minta rukyah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yaktawun dan mereka juga tidak minta pengobatan al-kai pengobatan al-kai itu adalah pengobatan dengan menggunakan besi panas kemudian diletakkan di tempat yang sakit ada para dokter khusus dari kalangan bangsa Arab dahulu yang menguasai pengobatan ini. Ini pun bukan pengobatan yang haram, tetapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Iya. Yeah. Sebab kemakruhan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah karena di situ mengandung at-tadallul penghinaan diri kepada orang yang melakukan pengobatan itu. Iya. Dan juga dikatakan para ulama yang lainnya karena di situ mengandung apa namanya sesuatu yang menyakiti tubuh walaupun sembuh dengan itu. ya Maka di sini kita bisa memetik pelajaran orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini mereka benar-benar bertawakal kepada Allah dan bertakwa kepadanya sehingga hal yang makruh pun mereka hindari. Disinilah nilai keutamaan mereka. Jangankan yang haram, yang makruh pun mereka jauhi. Walaupun mereka dalam kondisi sangat butuh, mungkin sakit, butuh dirukyah, butuh pengobatan al tapi karena kuatnya tawakal mereka dan ketakwaan mereka, maka mereka lebih memilih bersabar dan mencari pengobatan yang lain yang sifatnya mubah. Makanya hadis ini juga seperti disebutkan cukup panjang lebar penjelasan di dalam Fathul Majid syarah kitab tauhid. Penulis Fathul Majid menjelaskan dengan cukup panjang bahwa hadis ini bukan bermakna tidak boleh minta pengobatan atau tidak boleh berobat. Namun maknanya adalah tidak boleh berobat dengan yang makruh apalagi yang haram. Iya. Adapun berobat itu sendiri pada asalnya mubah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah Allah tadawu ma'nuzalallahu dawa'an illa wada'alahu wada shifa wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya penawarnya jadi yang tercela di sini bukan karena mencari pengobatan itu tercela tetapi karena hal itu adalah makruh Baik. Kemudian sifat mereka yang ketiga walayatotayyurun dan mereka tidak melakukan totayur. Totayur itu artinya takut sial. Maknanya kata Syekh at tashaum bimar'iyyin au masmu'in au zamanin au makanin merasa takut sial dengan apa yang terlihat atau apa yang terdengar atau waktu atau tempat. Iya. Ini contoh-contohnya banyak ya. Ada orang takut sial ketika melihat orang yang apa namanya? albino. Ya, kulitnya putih semua ya. Iya. Kalau bertemu itu dia merasa takut sial atau karena mendengarkan sesuatu seperti mendengarkan suara burung atau bahkan mendengarkan cecak ya katanya cecak itu lagi menegur ya dia bunyi gimana bunyinya cecak <laughs> ya katanya lagi menegur dia merasa takut sial ya atau waktu mungkin ini yang paling banyak ya nah, sebagaimana akan datang insyaallah hadis tentang penjelasan orang-orang jahiliyah merasa sial dengan bulan Safar. Ya, sebagian orang sekarang, terutama di negeri kita, merasa sial dengan bulan, bulan Muharram. Ya, dengan bulan Muharram. Ini syirik. Ada juga di masa Nabi SAW merasa sial dengan bulan Syawal dalam hubungannya dengan pernikahan. Katanya menikah di bulan itu mendatangkan sial maka Rasulullah SAW menyelesihi mereka dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ya, sebagaimana kata Aisyah, "Aqada alayya Rasulullah SAW fi Syawal." Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal. Wabana Nabi fi Syawal dan mulai hidup bersamaku juga di bulan Syawal. Faayyukunna kana ahda indahu? Maka siapa wanita yang paling beliau cintai melebihi aku? Artinya apa? Tidak ada kesialan di bulan Syawal. Ya, sampai ada yang gagal nikah. Iya. Gara-gara diteliti oleh ahli primbon. Ya. Diteliti tanggal lahirnya yang calon laki-laki dan calon wanita ternyata nggak cocok katanya. Kalau menikah bisa mendatangkan kesialan. Subhanallah. Ini kesyirikan dan juga kegoliman. Ya atau nyari tanggal yang pas, tanggal yang beruntung atau tanggal yang bisa mendatangkan kesialan yang harus dijauhi. Ini syirik. Atau tanggal 13 takut sial dengan angka 13. Atau tempat kata Syekh. Contohnya apa? Feng Shui. Ya. Mau bangun rumah, undang dulu ahli Feng Shui. Dipelajari dulu posisi mana yang pas untuk kelancaran rezeki, posisi mana yang mendatangkan kesialan. Ini semuanya adalah syirik, masuk dalam kategori tatayur. Insyaallah taala akan datang bab khusus yang lebih detail membahas tentang tatayur. Ya. Namun di sini ada poin penting yang perlu dipahami. Ini cuma sekedar contoh. Artinya mereka tidak melakukan semua syirik. Iya. Ini sifat mereka yang ketiga tidak melakukan segala macam bentuk syirik ataupun kekufuran, tidak totoyur, tidak pula yang lainnya. Baik. Kemudian sifat mereka yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal hanya kepada Rob mereka. Inilah jemaah sekalian puncak sifatnya orang-orang yang bertauhid, sifatnya yang paling tinggi yaitu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan kata Syekh, "Fantifahu hadhihi al-umur anhu yadullu ala quwwati tawakkulihim." Mereka tidak melakukan perkara-perkara ini yang disebutkan sebelumnya, tidak minta ruqyah, tidak melakukan al-kai, tidak tidak meminta pengobatan al-kai, tidak pula melakukan tatayur atau tidak mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena menunjukkan kekuatan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini sifat yang yang melingkupi sifat-sifat sebelumnya, yaitu mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian Faqama Uqashah bin Mihsan. Berdirilah sahabat yang mulia Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Faqal maka beliau berkata, "Udu Allah ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka, yaitu dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita boleh minta didoakan kepada orang yang soleh. Ini salah satu bentuk uh, tawasul yang dibolehkan. Salah satu bentuk tawasul yang dibolehkan di dalam syariat. Minta doa kepada orang soleh yang masih hidup dan Nabi SAW tidak pernah berpesan kepada sahabat, para sahabat juga tidak pernah melakukan, yaitu datang ke kuburan beliau setelah beliau wafat untuk berdoa. Apakah berdoa di sana atau di tempat lain tidak pernah dilakukan para sahabat. Mereka hanya minta didoakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Fakol anta minhum. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau bagian dari mereka. Dalam riwayat yang lain beliau berdoa, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah beliau beliau yaitu Ukasha bin Mihsan termasuk mereka. Iya. Kata Syekh Nusaymin, ini ada dua kemungkinan, anta minhum. Engkau bagian dari mereka. Kemungkinannya ini adalah pengabaran bahwa engkau memang sudah termasuk bagian dari mereka berdasarkan wahyu yang diterima oleh Allah. Kemungkinan yang kedua beliau mendoakan seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Iya. Dan dua kemungkinan ini mungkin saja dua-duanya terjadi. Beliau mendoakan sehingga Ukasha akhirnya dikabarkan engkau bagian dari mereka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Thumma qama rajulun akhar faqala Lalu berdiri lagi orang lain seraya berkata, "Ud'u Allah ayyaj'alani minhu." Ya Rasulullah, berdoakan juga kepada Allah agar aku termasuk mereka. Faqal sabaqa biha Ukasyah. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Ukasyah telah mendahului engkau. Ya. Kata Syekh Nuthaimin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan orang tersebut, tapi dengan penolakan yang halus. Beliau tidak langsung mengatakan kamu nggak pantas. Tapi beliau mengatakan Ukasah telah mendahului. Maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia adalah orang munafik. Sehingga dia patut, tidak patut didoakan. Kemungkinan yang kedua dia eh, apa namanya Rasulullah SAW ingin menutup pintu. Jangan sampai orang lain semuanya nanti ikut meminta sehingga orang yang tidak patut meminta keutamaan ini karena dia nggak mendapat nggak patut mendapatkannya juga ikut meminta. Iya. Jadi beliau menegaskan uh, ini hanya bagi Ukasyah saja sebab dia berhak. Baik. Dan hadis ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia Ukasha bin Mihsan dan beliau meninggal mati syahid bersama Khalid bin Walid yaitu maksudnya mengikuti peperangan Eh, melawan orang-orang murtad yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Baik, jemaah sekalian, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini. Dari keseluruhan dalil yang ada di sini. Pelajaran yang pertama Pengenalan terhadap tingkatan manusia di dalam tauhid. Kata Syekh Ibnu dari mana beliau memetik pelajaran ini? Karena manusia ada yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab, ada yang harus melewati hisap tanpa diazab, ada juga yang harus melewati dua-duanya. Hisap dilewati, azab juga dia lewati, baru dia masuk surga. Artinya apa? Kaum muslimin tidak dalam satu tingkatan. Tauhid mereka bertingkat. Apanya yang bertingkat? Kesempurnaannya. Kalau keberadaannya semua punya, tapi kesempurnaannya bertingkat-tingkat. Bagaimana cara menyempurnakan tauhid? Jauhi semua perbuatan dosa dosa besar. Adapun agar tauhid itu ada, cukup jauhi syirik. Namun untuk menyempurnakannya bukan hanya syirik yang perlu dijauhi, tapi semua perbuatan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua adalah tentang makna merealisasikan tauhid. Syekh Nusaimin telah menjelaskan maknanya adalah takhlisuhu minasyirk. Memurnikan tauhid dari kesyirikan. Ya. Namun para ulama yang lainnya menjelaskan lebih detail yaitu memurnikan tauhid bukan hanya dari kesyirikan namun dari semua perbuatan dosa. Ya. Tapi Syekh Nusaimin juga sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ketika dikatakan syirik maka bisa jadi bermakna dosa-dosa besar juga atau dosa-dosa semuanya kepada Allah. Ya, karena pada hakikatnya orang yang melakukan dosa itu berarti dia menaati selain Allah. Ya, walaupun tidak sampai pada tingkatan syirik besar. Baik. Yang ketiga adalah Sana'uhu subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, sebagaimana ayat yang sudah kita bahas surat An-Nahl ayat ke-120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam, seorang panutan yang selalu taat kepada Allah, hanif, berpaling dari kesyirikan walam yakum minal musyrikin dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya. Dan Syekh juga menyebutkan apa faidahnya kalau Allah memuji seseorang di dalam Al-Qur'an. Ada yang ingat faidahnya? Ada dua kata Syekh. Apa pelajaran yang bisa kita petik kalau Allah memuji seseorang dalam Al-Qur'an? Ada yang ingat? Apa sudah lupa? Biasanya kalau nggak mencatat kuat hafalannya. Kalau yang mencatat gampang saja, tinggal lihat catatan. Ya. Ada yang ingat satu saja? Fadlakan untuk dijadikan sebagai teladan. Ahsanta, barakallahu fiik. Satu lagi untuk apa? Ada yang ingat? Untuk apa? agar agar kita mencintai beliau. Iya. Mencintai dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memuji Nabi Ibrahim. Di situ terkandung dua kewajiban kita. Pertama mencintai beliau karena pujian Allah menunjukkan kecintaan Allah kepadanya. Orang yang Allah cintai wajib kita cintai. Sebagaimana orang yang Allah benci wajib kita benci. Iya. Yang kedua adalah agar kita meneladani sifat-sifat yang dipuji tersebut. Ya. Pelajaran yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihi minasyirk. Pujian Allah terhadap pemimpin-pemimpin para wali yaitu pujian selamatnya mereka dari kesyirikan. Inilah pemimpin para wali. Para wali itu nggak berbuat syirik. Ya, dan yang beliau maksudkan pemimpin para wali di sini adalah para sahabat. Ya, sebab Allah menasifatkan di dalam surat Al-Mu'minun yang sudah kita bahas tidak lain yang paling utama adalah para sahabat. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersyuk, men, tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Maka ini sifat wali Allah tidak melakukan syirik. Makanya aneh. Kalau orang yang berbuat syirik disebut wali. Ya. Jangankan orang yang melakukan syirik. Sapi pun mereka bilang wali. Ya. Orang gila pun mereka bilang wali. Orang yang kafir pun mereka bilang wali. Contohnya siapa? Orang yang mengatakan dia sudah sampai derajat hakikat. Tidak perlu lagi dengan syariat. Ini kafir. Sepakat ulama, orang ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena itu berarti dia mengingkari dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Atau dia mengingkari Nabi SAW diutus kepada dia. Kenapa? Karena dia mengatakan, saya sudah terbebas dari syariat. Syariat siapa yang dia maksud? Syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi seakan-akan dia mengatakan, Nabi nggak diutus kepada. Ya. Dan sebenarnya yang mereka katakan lebih dahsyat daripada itu jemaah sekalian. Mereka bilang mereka lebih mulia daripada nabi. Kenapa? Itu keyakinan mereka. Keyakinan mereka wali itu kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Ya. Jadi mereka syariat Nabi Muhammad SAW nggak berlaku bagi mereka. Yang masih menjalankan syariat itu tingkatan rendah. Ya, kalau dia sudah enggak sholat, sudah enggak puasa, karena dia sudah sampai tingkatan hakikat atau ma'rifat. Iya. Ini kekufuran. Ini yang dianggap wali, subhanallah. Kemudian yang kelima, kaunu tarkir ruqyah wal kai min kikit tauhid, bahwasannya meninggalkan ruqyah dan pengobatan al-kai termasuk merealisasikan tauhid, termasuk perealisasian tauhid. Yang dimaksud oleh Syekh meninggalkan rukyah maksudnya tidak minta rukyah dan tidak juga minta pengobatan alkai. Adapun merukyah adalah amal soleh. ya Insyaallah taala nanti akan datang bab khusus yang berbicara tentang rukyah. Kalau tidak salah bab yang ke-8. Kemudian yang keenam, kaunul jami' kal khisal huwa tawakkal. Bahwa yang menyatukan sifat-sifat tersebut adalah tawakal. Tidak minta rukyah, tidak melakukan pengobatan alkai, tidak melakukan tatayur atau tidak syirik, maka yang mengumpulkan semua itu adalah tawakal. Karena tawakal mereka, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Insyaallah taala juga akan datang pembahasan lebih detail tentang tawakal pada babnya. Pelajaran yang ketujuh umku ilmi sahabah bima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amalin. Hadis yang kita baca tadi menunjukkan kedalaman ilmunya para sahabat. Karena mereka mengetahui bahwasannya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut nggak mungkin dapat mencapai derajat tersebut karena ada amalan yang mereka kerjakan kecuali karena ada amalan yang mereka kerjakan artinya nggak begitu saja harus mesti ada amalan besar yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan keutamaan yang besar ini menunjukkan kedalaman ilmunya sahabat ya kemudian yang kedelapan hirsuhum alal khair hadis itu juga menunjukkan semangat para sahabat untuk mendapatkan kebaikan artinya mereka juga pingin termasuk dalam 70 ribu orang itu, makanya mereka berdiskusi siapa kira-kira yang masuk di situ. Kemudian yang ke kesembilan, fadilatu hadhil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Keutamaan umat ini secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling banyak pengikutnya, jauh lebih banyak dibanding para nabi sebelumnya, jauh. Ya, sebab Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman. Dan waktu akhir zaman itu panjang sampai hari kiamat. Lebih panjang daripada waktu-waktu sebelumnya. Dan manusia juga tambah banyak. Dan juga Allah berkenan memberikan hidayah lebih banyak. Walaupun yang tidak diberikan hidayah lebih banyak. Ya, namun yang berikan yang diberikan hidayah lebih banyak dibanding umat-umat sebelumnya. Jadi Hadis ini menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW secara kuantitas, secara kualitas karena di dalam umat Nabi Muhammad SAW ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Artinya mereka seperti Nabi dan Rasul. Tidak lagi dihitung-hitung berapa amal baiknya, berapa amal buruknya. Ya, tidak pula ada pembalasan. di azab dulu, nanti sudah selesai di azab dosanya, langsung baru masuk surga. Tidak langsung mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini menunjukkan kualitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan secara keseluruhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu. Ya, secara globalnya. Ya. Dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertama akan masuk surga. Ya. Pelajaran yang ke-10 Fadilatu Ashabi Musa Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat Nabi Musa alaihi salam Karena mereka yang benar-benar beriman kepada Nabi Musa Akan dibangkitkan bersama dengan beliau Dan hadis ini secara keseluruhan menunjukkan keutamaan para sahabat setiap Nabi Karena mereka akan dibangkitkan bersama Nabi mereka Dan juga terkandung peringatan bagi kita jangan sampai kita jadikan orang-orang kafir sebagai panutan kita. Orang-orang kafir sebagai orang-orang yang kita cintai dan kita teladani, kita jadikan idola. Maka naudzubillah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Ya, siapa yang cintai mencintai para artis yang kafir atau yang fasik, naudzubillah, dia akan dibangkitkan bersama mereka. Maka cintailah dan teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dibangkitkan bersama beliau. Pelajaran yang ke-11 ardul umam alaihi alaihi salatu wassalam adanya penampakan umat-umat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya Allah perlihatkan kepada beliau keadaan umat ketika dibangkitkan pada hari kiamat apa tujuannya jemaah sekalian apa faidahnya kata Syekh Nuthaimin ada dua yang pertama untuk menghibur Rasulullah sallallahu ya Apalagi di awal-awal masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdakwah lebih banyak yang menolak, lebih banyak yang menolak dibanding mengikuti. Bahkan yang menolak adalah keluarga-keluarga beliau sendiri, ya keluarga-keluarga dekat. Maka Allah perlihatkan ini nanti para nabi, para nabi yang sebelum engkau ada yang nggak punya pengikut, ada yang cuma satu, ada yang punya dua, ada yang nggak lebih dari sepuluh. Maka ini bermaksud menghibur Rasulullah SAW. Jangan sedih. Para nabi sebelumnya pun seperti itu. Ya, makanya dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-9 Allah memerintahkan kepada rasulnya untuk mengatakan ma kuntu bin aminar rusul. Saya bukan rasul yang baru. Sebelum saya sudah ada rasul. Faidah yang kedua adalah penjelasan tentang keutamaan dan kemuliaan Rasulullah SAW karena beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya dan yang paling mulia. Ya. Jadi ini dua faidah. Pertama menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua penjelasan bahwa beliau adalah nabi yang paling mulia karena paling banyak pengikutnya ya dan juga karena paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang ke-12, anna kullu ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha bahwasanya setiap umat akan dibangkitkan bersama nabinya, dibangkitkan sendiri bersama nabinya. Iya, jadi ada kelompok-kelompok nanti dibangkitkan pada hari kiamat dan terlihat perbedaannya setiap umat itu. Maksudnya bersama nabi yang dia ikuti. Kalau dia tidak mengikuti nabinya, maka dia tidak akan dibangkitkan bersama nabi tersebut. Dan jemaah sekalian, dalam kondisi yang banyak tersebut, Nabi Muhammad SAW masih bisa mengenali umat beliau dengan apa beliau kenali dengan iya bekas-bekas wudhu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah keutamaan berwudhu dan keutamaan sholat pelajaran yang ke-13 qillatu man istajaba anbiya betapa sedikitnya orang yang memenuhi panggilan atau seruan dakwah para nabi iya jadi ini peringatan bagi kita untuk beriman kepada Nabi kita yang mulia dan senantiasa meneladani beliau agar kita termasuk di dalam orang-orang yang di dalam golongan orang-orang yang akan dibangkitkan bersama beliau. Ya. Pelajaran yang ke-14. Anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahda. Bahwasanya seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, dia akan dibangkitkan seorang diri. Iya. Dia adalah seorang nabi, dia adalah orang yang Allah cintai, dia adalah orang yang Allah angkat sebagai dai. Bukan hanya diberikan ilmu, tapi dikasih mukjizat. Tapi ternyata dia tidak memiliki pengikut. Iya. Pelajaran yang ke-15 Samaratu hadal ilm Buah ilmu ini apa buahnya kita mengetahui hadis ini dan mendalami ilmu agama? Wa huwa adamul iktirar bil kathrah wa adamuz zuhdi fil killa. Tidak tertipu dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa cukup dengan jumlah yang sedikit. Ya. Syekh Nuthaimin menjelaskan apa maksudnya tidak tertipu dengan jumlah yang banyak? Kenapa? Karena jumlah yang banyak itu pada umumnya tersesat. Iya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu kalau kamu menaati kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, Itu pada umumnya kondisi mayoritas orang. Orang sesat. Ya, Kok bisa-bisanya memilih pemimpin kita kasih ke orang sesat? Ya, Kita kasih kebanyakan ke kebanyakan orang, mayoritas orang. Demikian pula menetapkan hukum-hukum kita berikan kepada suara mayoritas Subhanallah. Allah mengatakan juga wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Tapi kata kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ucapan beliau mengandung dua makna. Tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah tidak tertipu dengan banyaknya orang yang sesat, lalu kita ikut sesat. Ya, maksudnya apa? Jangan karena banyak yang ikut, kemudian kita berkesimpulan berarti itu baik. Jadi jangan terpengaruh dengan banyak orang. Ya, walaupun mereka punya kekuatan, jangan terpengaruh. Kebenaran itu sama sekali tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Ya. Kemudian Makna yang kedua adalah jangan juga tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti kebenaran. Jangan tertipu. Maksudnya apa? Jangan tertipu di sini. Jangan sampai memunculkan ujub. Ya, sombong. Kemudian setelah ujub sombong. ya. Kemudian maksud ucapan beliau saya menjelaskan wa adamu zuhud fil killah tidak zuhud di dalam jumlah yang sedikit tadi saya katakan tidak merasa cukup tapi nampaknya itu kurang tepat karena Syekh Ibnu mengatakan ayla nazhab bil killah faqad takunul killah khairan min kathra maksudnya adalah kita tidak zuhud dengan jumlah yang sedikit karena bisa jadi jumlah sedikit itu lebih baik daripada yang banyak maksudnya Jangan merasa berkecil hati kalau jumlah kita yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Ya. Jangan berkecil hati sebab bisa jadi itu lebih baik. Iya. Intinya adalah jumlah sedikit maupun banyak bukan ukuran kebenaran satu ajaran. Kalau majelisnya ramai, ya, hadir sejuta umat, ya. Berarti dia benar? Tidak. Bisa jadi justru karena dia sesat. Makanya banyak yang hadir. Kenapa? Karena orang gak tersinggung. Ya, kalau dia ceramah gak ada yang tersinggung. Ya, karena gak mau mengkritik yang salah, diam aja. Sudah jelas salah, dia gak berani untuk menegur. Ya, takut orang tersinggung. Dan itulah dakwah kalau tujuannya adalah mencari pengikut bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi mencari pengikut. Ya. Dan ini pada umumnya dakwah kalau sudah ada kepentingan politik. Bahkan kesyirikan yang sudah jelas-jelas mereka nggak mau mengingkari karena tujuan politik demokrasi itu adalah memperbanyak suara. Dan kalau seseorang berdakwah kepada al-haq, pasti umat terpecah dua. Antara yang mendukung dan yang memusuhi dan bisa jadi yang memusuhi lebih banyak. Pada satu kondisi, pada satu daerah bisa jadi yang memusuhi lebih banyak, walaupun bisa saja kadang-kadang yang mendukung lebih banyak juga. Nah, dua-duanya jangan tertipu. Ya. Kalau sedikit pengikut jangan tertipu sehingga kita berkesimpulan berarti ini salah. Banyak pengikut juga jangan tertipu. Jangan merasa hebat. Ya, jangan kagum terhadap diri kita apalagi sampai menyombongkan diri. Ya. Pelajaran yang ke-16. Ar-rukhsatu fi ruqyah min al-aini wal huma. Keringanan di dalam ruqyah untuk pengobatan penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Pelajaran yang ke-17, umqu ilmi salaf. Kedalaman ilmu salaf. Sebagaimana ucapan Sa'id bin Jubair, qad ahsana manintaha ilama ila sami'a. Sungguh telah baik orang yang berhenti sampai pada apa yang telah dia dengarkan. Ya. Artinya uh, dia beramal sesuai ilmu. Faulima anna al-hadith al-awwal la yukhalif al-thani. Maka diketahui bahwasannya hadis yang pertama tidak menyelesaikan yang kedua. Nah, di sini sisi yang menunjukkan kedalaman ilmu salaf. Ya. Artinya, hadis yang pertama itu menunjukkan kebolehan rukyah. Sedangkan hadis yang kedua adalah larangan minta rukyah, bukan larangan merukyah. Sebab kalau larangan merukyah berarti menjadi bertentangan antara hadis yang membolehkan dan hadis yang melarang. Maka generasi salaf mereka dalam hal ini Said bin Jubair, beliau paham ini nggak bertentangan, cuman Husain bin Abdurrahman yang salah paham. Iya. Kemudian pelajaran yang ke-18 Bu'dus salaf an madahil insan di Malaysia fihi Jauhnya generasi salaf dari memuji manusia atas apa yang tidak dia miliki. Ini hal yang tercela. Memuji orang atas apa yang dia miliki adalah hal yang tercela. Kemudian yang ke-19 qauluhu anta minhum alamun min alamin nubuwah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau bagian dari mereka kepada Ukasya bin Mihsal, Nabi SAW mengatakan, engkau termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah termasuk tanda-tanda kenabian. Sebab itu hal yang gaib. Nabi SAW tidak mungkin mengetahui kecuali melalui wahyu. Walaupun Syekh Thaymin juga mengatakan ada kemungkinan maknanya itu adalah doa bukan pemastian. Ya. Kemudian yang ke-20 Fadilatu Ukasya Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu yang sudah dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Maka orang yang sudah dipastikan oleh Nabi SAW untuk masuk surga, kita pun harus memastikan. Artinya kita yakin dia pasti masuk surga. Adapun walaupun dia muslim, tapi tidak ada dalil yang memastikan dia masuk surga, enggak bisa kita pastikan kamu masuk surga. Bagaimana dengan orang kafir? Yahudi misalkan, seorang Yahudi. Boleh nggak kita katakan kamu pasti masuk neraka? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dia dapat hidayah. Ya. Jadi nggak boleh kita pastikan. Kecuali kita mengatakan dalam bentuk umum, orang-orang Yahudi akan masuk neraka, orang-orang Nasrani akan masuk neraka. Tapi nggak bisa kita mengatakan si George misalnya atau John ya dia pasti masuk neraka nggak bisa karena bisa jadi dia dapat hidayah iya bisa jadi dia di kemudian hari mendapatkan hidayah baik ada hadis yang insya Allah akan kita bahas Rasulullah SAW dilarang melaknat person tertentu dan ternyata orang-orang yang pernah dilaknat oleh Nabi SAW kemudian Allah tegur mereka ini di kemudian hari mendapatkan hidayah pelajaran yang ke 21. Istiqmalul Ma'arid menggunakan kata-kata kiasan. Maksudnya kata-kata yang uh, apa namanya? mengandung isyarat saja di dalam menolak ya, di dalam menolak permintaan seseorang supaya tidak menyinggung. Ya. Sebagaimana ucapan Nabi SAW kepada orang itu, sabakaka biha ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Ini ucapan adalah tidak apa namanya ucapan yang tidak tegas ya ucapan yang tidak tegas kamu nggak bisa kamu ditolak tapi digunakan sindiran kalimat sindiran atau kalimat halus dalam penolakan ya ini hal yang baik oleh karena itu pada poin yang ke-22 Syekh mengatakan husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu tadi. Karena beliau menggunakan penolakan yang halus terhadap orang yang e, meminta didoakan padahal dia tidak patut didoakan atau Nabi Wasallam ingin menutup pintu jangan sampai orang yang tidak patut minta didoakan kemudian ikut-ikutan meminta. Tapi beliau tolak dengan kata yang halus wallahu alam. Alhamdulillah kita selesai dari bab yang ketiga. Anda mau nanya ayat rukyah apa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ibu Ana sedang sakit seperti terkena sihir yang penyakitnya nggak jelas. Jemaah sekalian, rukyah itu bisa dengan semua ayat. Semua ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Hanya saja memang ada ayat-ayat khusus, ada ayat-ayat khusus yang lebih diutamakan. Contohnya apa? Surat Al-Fatihah. Demikian pula ayat kursi dan juga tiga kul. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Ini yang lebih diutamakan untuk diulang-ulang. Sebagian ulama juga menjelaskan untuk pengobatan sihir juga bacakan ayat-ayat tentang sihir seperti tentang kisah Nabi Musa alaihissalam mengalahkan para tukang sihir. Ya. Itu dibacakan di air dengan tujuh lembar daun bidara, kemudian dilarutkan di dalam air, lalu diminumkan kepada si sakit dan sebagiannya digunakan untuk mandi. Iya. Insya Allah bermanfaat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Bas dalam risalah beliau. Dan saya punya risalah ringkasan dari uh, risalah hukum sihir dan apa perdukunan tentang cara mengobati uh, sihir dan juga sebelumnya cara pencegahan. Jadi ada saya buat ringkasan dari tulisan Syekh bin Bas pencegahan dan pengobatan sihir. Ya, mungkin bisa dilihat di website ada tulisannya di situ. Ya. Ringkasan dari penjelasan Syekh bin Bas tentang pengobatan dan uh, pencegahan sihir. Ya. Jadi intinya semua ayat bisa digunakan, hanya ada ayat-ayat khusus yang lebih dianjurkan. Ya. Dan yang paling terpenting adalah pendekatan diri kita kepada Allah, kekuatan iman dan tawakal, serta kita berusaha memahami apa yang kita baca. Ya. Apakah orang yang tidak dihisap itu bisa dari kalangan umat saat ini juga atau hanya umat di zaman Nabi SAW? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa insya Allah Ta'ala karena Rasulullah SAW tidak membatasi. Dan ada kabar gembira. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah SAW mengabarkan setiap seribu orang dari 70 ribu orang tersebut mereka akan membawa 70 ribu orang yang lain. Ya, ini kabar gembira. Walaupun kalau dihitung tetap saja jumlahnya masih sedikit. Ya. Setiap 70 ribu, uh, setiap seribu dari 70 ribu orang itu membawa 70 ribu orang yang lain. Berarti total berapa jumlahnya? Ya. Caranya mengalihkan adalah 70 dikali 70 ribu. Kemudian ditambah 70 ribu yang sebelumnya. Berapa totalnya? Hah? Nggak sampai 5 juta. Iya kan? Yang hidup sekarang saja udah 1 miliar. Umat Islam. Iya. Jadi itu jumlah yang masih sedikit. Maka kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam memerangi kemungkaran yaitu dengan tangan, lisan atau hati terkait penistaan kitab suci kita. Tanggal 4 nanti akan ada aksi damai. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang kita lakukan adalah seperti yang dibimbing oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jamaah sekalian, permasalahan-permasalahan besar seperti ini di dalam manhaj ahlu sunnah sudah sepatutnya kita berhati-hati dan kita tidak berfatwa dan tidak mengikuti pendapat-pendapat yang ada melainkan kita merujuk kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah ya. secara umum para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah menjelaskan bahwa yang namanya demonstrasi itu bukan cara yang islami bukan solusi syar'i ya makanya mereka nggak berani menamakan jihad syar'i. Mereka namakan jihad konstitusi. Ya, tidak ada dalam syariat jihad konstitusi. Adanya jihad syar'i. Ya. Pertama itu dari orang-orang kafir. Cara me merubah kemungkaran dengan cara demonstrasi itu dari orang-orang kafir. Bukan cara Islam. Itu adalah elemen penting dari demokrasi negara yang disebut demokrasi kalau dia sudah banyak demonstrasi di situ dan apa namanya pemerintah melindungi demonstrasi itu itu yang disebut demokrasi jadi jelas itu bagian dari demokrasi yang namanya demonstrasi yang kedua itu kebiasaan orang-orang ahlul bid'ah khawarij melakukan demo terhadap para penguasa. Ya. Mereka melakukan demo pertama kali yang dilakukan oleh Dhul Khuwaisirah, kemudian di masa Utsman dan berakhir pada pembunuhan Utsman. Dan setelah itu terjadi bencana-bencana besar akibat dari pembunuhan itu. Ya, fitnah terus terjadi setelah itu. Karena sebabnya itu awalnya. Jadi luar biasa dahsyat. Kemudian yang berikutnya kemudaratan-kemudaratannya sudah sangat jelas. Iya. Kalau mereka demo di hutan mungkin kurang mudaratnya. Tapi demo di Jakarta, orang sudah tahu Jakarta ini kota yang macet parah. Bagaimana kalau ditambah lagi dengan demo? Iya. Apalagi yang berdemo nggak sedikit, banyak orang. Ini mudarat. Dan ini mudarat nggak bisa kita bilang remeh. Ini dampaknya besar. Ya. Belum lagi mudarat-mudarat yang lain. Dan yang paling dikhawatirkan adalah pertumpahan darah. Mungkin atau tidak terjadi, sangat mungkin. Sangat mungkin terjadi. Walaupun yang menggagas demo itu tidak menginginkan. Tapi siapa yang bisa mengatur jumlah masa yang begitu banyak? Bisa terjadi pertumpahan darah. Mungkin ada provokator, ada orang yang ingin mengacau, terjadi pertumpahan darah. Siapa yang saling membunuh sesama muslim? Yang kafir yang menista Al-Quran dia ketawa. Ya. Yang membunuh polisinya muslim, tentaranya muslim, masyarakatnya muslim. Yang menista Al-Quran itu dia yang ketawa. orang ya. Orang-orang kafir ketawa melihat kaum muslimin saling menumpahkan darah. Ya. Apakah kita nggak punya sejarah seperti itu? Ada, ada kan? Sejarah kita seperti itu. Dan sejarah-sejarah negeri yang lain belum lama terjadi, seharusnya dijadikan pelajaran. Ya. Belum lama terjadi pembantaian demonstran di Mesir. Kemudian demonstrasi yang pada akhirnya menjadi pemberontakan di Libya berakhir dengan kematian banyak orang baru mati kadafi, Ya, mati dulu rakyat banyak, ribuan orang baru kadafi mati. Ya. Demikian pula di Yaman. Yaman juga begitu. Dan di negeri-negeri yang Tunisia juga seperti itu. Awalnya dari demonstrasi. Dan sebelum demonstrasi apa? Menjelek-jelekkan dulu pemerintah di halayak terbuka. Kemudian masyarakat terprovokasi untuk berdemonstrasi. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Iya. Jadi banyak sekali mudaratnya. Dan tidak boleh dalam syariat kita menginginkan kemaslahatan yang belum jelas tapi menempuh mudarat yang sudah jelas. Itu terlarang dalam syariat. Mudarat masalahnya belum jelas, belum tentu dapat. Belum tentu apa namanya? tuntutannya terpenuhi. Sementara mudaratnya sudah jelas atau lebih besar kemungkinan mudaratnya daripada maslahatnya. Iya. Ini secara umum. Fatwa demonstrasi secara umum ulama ahlu sunnah wal jamaah pada umumnya. Dan secara khusus terkait dengan aksi 4 November sampai hari ini sudah ditanyakan kepada uh, dua ulama. Yang pertama ulama besar di masa ini, sisa-sisa ulama ahlu sunnah yang masih hidup, ahli hadis kota Madinah, ulama besar ahlu sunnah wal jamaah, al-syeikh al-allama, al-muhaddis, Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Ya. Umur beliau sudah berapa jamaah sekalian? 85 tahun. Ya. Sudah tua sekali, senior. 85 tahun. Putra beliau sudah jadi ulama besar malah, ya, sering mengunjung, mengunjungi kita alhamdulillah, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abdal. Sudah ditanya tentang masalah ini dan beliau melarang dan beliau juga mengingatkan itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Kesimpulannya beliau melarang. Ya. Dan juga ditanyakan kepada sebagian masyayikh Yordan. Murid-muridnya Syekh Albani juga melarang. Ya, saya belum dengar ada ulama ahlu sunnah yang membolehkan. Ya. Dan masalah-masalah seperti ini jemaah sekalian, masalah besar seperti ini itu nggak patut kita ikut komen sana, komen sini, nggak patut. Harusnya kita serahkan kepada ulama. Ulama berfatwa itu yang kita sebarkan, nggak usah kita banyak komen. Ya. Apalagi sampai berfatwa untuk ajak orang ikut. Ini nggak patut. Seorang ahlu sunnah seperti itu. Ya. Itu bukan manhaj ahlu sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Tatkala datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Jemaah sekalian, persis seperti yang terjadi di masa ini. Itu celaan Allah mencela mereka. Datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Maksudnya berita tentang urusan orang banyak. Sampai kepada mereka langsung mereka sebarkan desas-desus. Yang menyebarkan berita ini semua orang yang sekarang bisa berbicara, terutama yang punya akun medsos. Iya. Bukan hanya wartawan. Iya. Dan kalau wartawan media-media sekuler atau media-media khawarij itu mungkin kita katakan wajar. Tapi sekarang sudah mulai muncul media-media yang mengaku ahlu sunnah. Tapi seperti itu juga kerjaannya. Kadang memanas-manasi masyarakat, berita-berita yang sebenarnya nggak patut disebarkan, harus ditahan. Berita-berita yang bisa memunculkan kemudaratan, itu mereka ikut menyebarkan. Iya. Mengaku sebagai wartawan muslim, wartawan ahlu sunnah. Iya. Subhanallah. Allah mencela hal ini. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Walau radduhum ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri itu siapa? Pemerintah dan ulama. Kembalikan kepada pemerintah dan ulama. Ulama di sini betul-betul ulama ya. Ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mendalam ilmunya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Syekh Abdul Musin Al-Abbad, para ulama kita, ulama-ulama besar. Ini masalah besar, serahkan kepada ulama besar. Iya. Maka kata Allah, la alimahul ladina yastambitunahu minhum akan mengetahui orang yang mengambil dari mereka, dari para ulama tersebut. Mana yang perlu disebarkan, mana yang tidak dan bagaimana harusnya kita bersikap. Iya. Jadi itu manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kalau setiap orang berbicara dalam masa-masa fitnah, ini ini termasuk masa-masa fitnah namanya. Kalau setiap orang berbicara, maka kekacauan akan bertambah. Iya. Jadi jalan selamat adalah diam, banyak beribadah. Kalau ada fatwa ulama itu yang disebarkan. Ya, itu yang disebarkan. Banyak-banyak beribadah juga. Karena ini hal yang sebenarnya berbahaya, membahayakan kaum muslimin dan kita mendoakan. Kita doakan Mudah-mudahan mereka yang ikut demo itu tidak terjadi apa-apa. Kita doakan, tapi tetap kita melarang dan kita nggak mendukung. Iya, nggak mendukung aksinya. Tujuannya kita dukung, benar tujuannya. Tapi aksinya salah. Nggak boleh kita dukung aksinya. Tapi tetap kita doakan supaya mudah-mudahan mereka dapat hidayah dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi apa. Karena itu fitnah. Karena bahaya bahaya seperti ini ini bisa luas bahayanya. Semua orang bisa kena, bukan hanya mereka. Bukan hanya mereka, semua orang bisa kena bahaya ini dan bisa jadi dampaknya panjang. Iya. Itu fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah di masa ini khusus sudah ditanya tentang aksi tanggal 4 dan pertanyaannya juga detail. Ini ada gubernur kafir yang menghina Al-Quran dan ada orang yang orang-orang yang melakukan demo bahkan dikatakan dalam pertanyaan demonya adalah aksi damai dan tidak akan merusak fasilitas umum. Tetap saja jawaban para ulama tidak boleh. Karena memang asalnya itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Dan yang lebih parah lagi jemaah sekalian, sudah salah, masih berdalil. Ini yang lebih berbahaya. Ya. Ini yang lebih berbahaya. Mengaku ahlu sunnah, melakukan hal yang menyimpang, yang sesat, tapi dia dukung dengan dalil. Lebih baik dia demo, lebih baik dia demo dengan alasan negara membolehkan daripada dia tambah dengan dalil. Ya. Karena itu penyimpangan yang lebih parah. Melakukan kesesatan kemudian nambah dengan dalil. Mereka sebutkan banyak dalil-dalil, dalil-dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar, dalil-dalil tentang jihad, semuanya tidak pada tempatnya. Para ulama ahlu sunnah tidak memahami seperti yang mereka pahami. Ada lagi yang lebih parah, berdalil hanya dengan perbuatan ulama. Ya, dia sebutkan kisah-kisah Termasuk kita kisah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini dalil yang dia jadikan apa namanya pegangan untuk berdemo. Bukan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi perbuatan ulama. Dan itu pun salah tempat. Ya, Syekhul Islam ketika itu, ketika menyampaikan nasihat kepada penguasa terkait dengan orang yang menghina Rasulullah SAW, beliau tidak mengerahkan masa. Ya. Ini ya bisa dikatakan pembodohan umat ya, ustadz yang berdalil dengan kisah itu untuk memotivasi orang berdemo. Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak mengerahkan masa. Beliau keluar berdua dan dua-duanya ulama dengan seorang ulama yang lain datang kepada penguasa. Ternyata di jalan atau di tempat itu ada juga orang lain yang menuntut yang sama. Jadi beliau nggak mengerahkan masa. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Di dalam kisah itu juga disebutkan masa ini akhirnya berbuat anarkis terhadap ada seseorang yang dia memuji atau membela orang yang uh, apa namanya menghina Rasulullah kemudian masa ini berbuat anarkis ya sampai tidak terkendali dan Syekhul Islam tidak ikut-ikutan di situ ya jadi demikian jemaah sekalian itu Eh, orang-orang yang berusaha mencari dalil itu yang lebih berbahaya. Ya, yang berusaha mencari dalil itu yang lebih berbahaya. Karena dulu ada jenis khawarij yang seperti itu, yang disebut dengan al-qa'adiyah. Kerjanya begitu. Dia cari dalil-dalil untuk memotivasi masyarakat agar memberontak kepada para penguasa. Iya. Apakah imunisasi termasuk dalam tatayur takut menjadi sial sakit kalau tidak diimunisasi? Jawabannya tidak. Imunisasi itu adalah pencegahan penyakit. Dan itu bukan tatayur, itu adalah hal yang mubah. Boleh dilakukan mencegah penyakit. Namun dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya maha mampu mencegah penyakit atau menghilangkannya, sedangkan imunisasi demikian pula obat-obatannya hanya sebab. Apakah ada cara membentengi diri dari terkena penyakit ain dari orang yang tidak kita ketahui? Karena merebaknya dunia maya yang bisa berasal dari foto-foto yang dilihat orang-orang lain hingga terkena ain. Ini hingga terkena ain. Jawabannya adalah zikir pagi petang di antaranya dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk surat Al-Falak itu kan jelas tertulis di situ. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang hasad tatkala dia hasad. Itu maksudnya apa? Termasuk di situ penyakit ain. Tadi sudah kita jelaskan, ain itu bisa muncul dari hasad. Iya. Jadi zikir-zikir pagi petang itu sangat bermanfaat perlindungan kita kepada Allah minta perlindungan dari semua gangguan termasuk gangguan air. Iya. Kemudian untuk anak-anak yang bisa, belum bisa baca sendiri ada doa khusus Rasulullah SAW membacakan untuk Al Hasan dan Al Husain U'idhukuma bikalimatillahi tamati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku memperlindungkan kalian berdua dari eh, aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap setan kemudian binatang buas bisa juga diartikan binatang berbisa dan mata yang dengki ya itu bacaan minta perlindungan untuk anak-anak kita Bolehkah kita berharap dan berusaha untuk masuk surga tanpa hisab? Dan apakah mungkin karena kita hidup jauh sesudah Rasulullah SAW? Bahkan seharusnya demikian. Tidaklah kita mempelajari bab ini supaya kita punya harapan dan punya usaha agar termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Dan hadis ini sekali lagi tidak ada pembatasan zamannya. Ini berlaku sampai hari kiamat. Iya. Ya, ini pertanyaan yang sama ya. Mohon penjelasan tentang pengertian talak 1, 2, dan 3 dalam pernikahan. Talak 1 itu adalah sarana terakhir seorang suami mendidik istri. Dinasehati nggak mempan, ya. dicubit nggak mempan, ya. di boykot nggak mempan. Mungkin ditalak. Semoga istri sadar kesalahannya. Itu manfaatnya talak. Dan talak satu dan dua itu masih berstatus suami istri. Tidak seperti yang dilakukan sebagian orang sekarang, kalau sudah talak saya katakan mereka sudah nggak punya hubungan. Talak satu dan dua, istri masih berstatus istri, tidak boleh keluar dari rumah suami tanpa izin. Ya. Bahkan dianjurkan istri berhias. Supaya apa? Supaya suaminya mau merujuk. Dan yang paling utama adalah istri sadar kalau dia ditalak karena kesalahannya. ya. Kecuali kalau sudah talak tiga, maka putus sudah, tidak boleh lagi rujuk, kecuali istrinya sudah pernah menikah lagi dan sudah diputuskan secara resmi, bukan direkayasa, baru kemudian boleh menikah lagi dengan suami sebelumnya. Ya. Kemudian uh, talak satu dan dua itu masih berstatus suami istri apabila masih dalam masa iddah. Berapa lama masa iddahnya? Adalah tiga kali haid. Jadi tiga kali haid dalam masa itu dirujuk, langsung rujuk begitu aja. Nggak ada harus pernikahan lagi. Ya, tapi kalau sudah lewat e, masa iddahnya sudah lewat tiga kali haid, maka putus sudah hubungan suami istrinya. Kalau mereka mau nyambung, harus nikah lagi. Nikah lagi seperti nikah sebelumnya, yaitu ada walinya, ada maharnya. Iya. Bagaimana jika yang telah terlanjur meminta rukyah secara massal walaupun rukyah syar'i? Apakah harus bertobat dan bisakah berusaha untuk mensifati orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Mudah-mudahan insya Allah taala dengan tobat yang nasuha orang yang sudah terlanjur minta rukyah akan termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atta ibu minadambi dambi kaman la tambalahu orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa iya hanya saja rukyah secara masal ini termasuk mengada-ada di dalam agama tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tapi boleh kalau hanya sekitar dua atau tiga orang yang dirukiah sekaligus Kenapa? Karena rukyah itu insya Allah nanti akan datang kita jelaskan pada bab rukyah tentang tata cara merukyah. Rukyah itu adalah membacakan dan meniup. Iya. Kalau sudah orang begitu banyak, bagaimana caranya dia tiup? Iya. Dan bagaimana cara dia bacakan di depan mereka? Bacakan di depan kita paling tidak tiga orang maksimal. Dia posisinya masih ada di depan kita. Iya. Iya. Ini pelajaran apa pertanyaan sama ya tentang demonstrasi. Intinya tujuannya benar. Tidak ada seorang muslim pun kecuali harus mendukung tujuannya. Iya. Bahkan ulama sepakat. Orang yang menghina Al-Qur'an, jangankan dia orang kafir, dia tadinya muslim. Kemudian dia menghina Al-Qur'an, maka dia kafir. Dan sepakat ulama dia harus dihukum mati kalau dia tidak taubat. Iya. Sepakat ulama, dia harus dihukum mati. Tapi dalam syariat yang memberi hukum itu adalah pemerintah, bukan masyarakat. Masyarakat tugasnya adalah memberi nasihat, membantah kesesatannya. Itu tugas kita. Iya. Membantah kesesatannya, memberi nasihat, berdakwah, mendakwahi dia. Siapa tahu dia dapat hidayah. Ajak dia masuk Islam. Iya. Bagaimana? Kapan kita ketemu dia? Iya. Barangkali mau kampanye di sini. Ya. Atau temui, dakwahi, sampaikan. Ajak masuk Islam. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Apalagi kalau yang menyampaikan orang yang tahu tentang kebatilan agama mereka. Ya. Bisa dijelaskan dengan hal yang masuk akalnya. Ya. Jadi tujuannya baik. Patut didukung tujuannya, bukan caranya yang salah. Ya. Makanya kalau kita juga punya akses kepada penguasa, kepada pemerintah yang lebih tinggi dari dia, kita berikan nasihat. Itu tugas pemerintah, memberikan hukuman. Iya. Dan juga termasuk uh, yang perlu kita ingatkan di sini, orang-orang yang turun demo itu kemudian banyak di antara mereka mengatakan yang nggak demo berarti nggak membela Al-Quran, ya. bahkan mencela. Ya, Subhanallah. Ulama-ulama besar ahlu sunnah yang melarang demo. Ya. Mereka tuduh nggak mau ikut membela agama Allah. Jamaah sekalian, membela agama Allah itu ada caranya. Caranya harus benar. Walaupun, tuju, walaupun tujuannya baik tapi caranya salah, maka kesalahan itu tidak dapat dibenarkan. Iya. Dan ini apa namanya? termasuk ujian bagi kita. Di masa-masa fitnah seperti ini, di masa-masa kita lagi emosi, lagi marah, apakah kita masih berpegang teguh dengan manhaj ahlu sunnah atau ikut kebanyakan orang, ikut menuruti emosi kita? Ini ujian. Iya. Pertanyaan terakhir, Ucapan pemimpin kafir tentang Al-Maidah apa karena atas izin Allah? Iya. Insya Allah kita akan bahas bab tentang takdir. Semua yang terjadi di alam ini atas izin Allah. Ini kan sudah kita bahas kemarin. Itu takdir apa namanya? Kauniyah. Bukan takdir syariah. Iya. Kan sudah kita bahas kemarin di pembahasan dalil yang pertama. Apa bab yang pertama, dalil yang ke tiga atau keempat. Ya. Itu namanya takdir kaunia. Semua yang terjadi di alam ini atas izin Allah. Enggak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Ini keimanan pokok. Tapi mungkin banyak orang muslim yang masih rancu. Padahal ini rukun iman. Mengimani takdir Allah artinya mengimani semua yang terjadi di alam ini terjadi dengan izin Allah. Tapi jemaah sekalian, itu izin yang sifatnya kauniyah bukan syariah. Artinya, walaupun terjadi, Allah nggak cintai. Ya, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan perbuatan setan, Allah menciptakan orang kafir, Allah menciptakan kekafiran mereka. Semua ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tapi itu tidak menunjukkan Allah ridho atau Allah cinta dengan apa yang mereka perbuat tersebut. Ya, kenapa? Karena Allah menetapkan sesuatu, Allah menetapkan sesuatu, bisa saja karena Allah mencintai zatnya, atau yang Allah cintai adalah hikmahnya. Ya, Allah menciptakan orang-orang yang beriman dan perbuatan amal soleh mereka. Kenapa? Karena Allah mencintai zatnya. Allah men, men menakdirkan, menciptakan orang-orang kafir dan kekufuran mereka bukan karena Allah mencintai zatnya, tetapi yang Allah cintai apa? Hikmah di balik itu. Ya. Adanya orang-orang kafir, apa hikmahnya? Adanya jihad. Jihad yang syar'i, adanya dakwah. Itu yang Allah cintai. Ya. Dan jemaah sekalian, sesungguhnya kalau kita memperhatikan di balik pelecehan orang kafir itu terhadap Al-Qur'an ada maslahat besar. Ya. Contohnya apa? Orang yang nggak tahu Al-Maidah 51 jadi tahu kan? Itu sudah masalah besar. Orang yang nggak tahu hukum memilih pemimpin kafir akhirnya jadi tahu, jadi lebih paham. Itu sudah masalah besar. Iya. Itu yang Allah cintai. Masalah-masalahnya yang terkandung di balik uh, musibah berupa kekufuran.